Seperti biasa Senin subuh Senin kita akan meneruskan pembacaan kitab Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah at tirmidhi Kita sampai di bab yang kedua. Hadis yang pertama tentang babun majaa fi khatamin nubuwah. Babun majaa fi khatamin nubuwah. Bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis e, tanda kenabian atau stempel kenabian. Kalau bab pertama tentang hadis-hadis seputar penciptaan fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun bab ini tentang tanda kenabian e, eh belum bacakan. Babun ma jaa fi khatamin nubuwah bab tentang hadis-hadis seputar stempel atau tanda kenabian. Secara bahasa, ulun ingin mengupas dulu e, kalimat secara bahasa. Khotam ya, dalam bahasa Arab khotam dalam bahasa Arab itu adalah isim fa, e, isim fa'il khotim ya afwan khotim dalam bahasa Arab itu adalah isim fa'il dari kalimat al-khatmu yang artinya menyempurnakan yang artinya menyempurnakan atau menutup dan sampai kepada sesuatu. Jadi kalau khotim secara bahasa ini kan khotam ya. Jadi bahasa Arab itu kalau pian salah baris saja maknanya beda. Contoh seperti ini ya. Kalau khotim artinya penyempurna atau penutup dan juga artinya adalah sampai kepada sesuatu. Itu secara bahasa. Nah, tapi kalau khotam, tanya fathah khotam. Tadi kan khotim. Kalau khotam artinya at Itu kalau bahasa sekarangnya stempel. Stempel cap Imam Syafi'i stempel itu tobi dalam istilah bahasa Arab sekarang. Yang mana stempel tadi maknanya adalah Asy-syai'ul ladzi huwa dalilun ala annahu la nabiyya ba'dah. Yang mana stempel tadi maknanya adalah sesuatu yang itu menunjukkan bahwasanya tidak ada nabi setelah beliau. Itu menunjukkan tidak ada nabi setelah beliau. Jadi perlu tekankan terkadang dalam bahasa Arab itu salah baris saja maknanya berbeda. Ya, Contohnya ini, kalau khotim itu penutup. Makanya Nabi juga gelarnya apa? Khotimun nabiyyin. Khotimun nabiyyin, penutup para nabi. Kalau khotam artinya stempel atau cap yang menunjukkan tidak ada nabi setelah beliau. Contoh yang lain misalnya yang salah baris saja pian maknanya fatal. Contoh farojun dengan farjun farojun dengan farojun. Kalau farojun, rohnya fathah farojun, itu artinya kelapangan, keluasan. Allahumma inna nas'aluka apa ada doanya? Farojan wa makhrajajar. Saya minta kepada Engkau ya Allah keluasan, kelapangan dan jalan keluar. Tapi kalau rohnya sukun, farojun, itu kemaluan perempuan. Hati-hati yang berdoa. Jangan sampai salah salah baris. <laughs> Itu fatal dalam bahasa bahasa Arab. Jadi kada kada sembarangan kalau membaca. Kadang salah baris saja maknanya beda. Contoh lagi arudun ya, arudun, Ain, ain ra do. Ardun ra-nya sukun. Wa jannatin wa jannatun arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seperti langit luasnya langit dan bumi. Ardun ronya sukun, tapi ardun ronya fathah. Tapi kalau sukun irbun itu artinya kehormatan. Kalau ardun itu luas, kalau irdun kehormatan. Salah baris saja maknanya sudah sudah beda. Itu dalam bahasa bahasa Arab. Makanya bahasa Arab ini termasuk yang paling kosakatanya itu paling luas, kemudian kaidahnya paling banyak ya. Kadang kita kada cukup cuma sebentar belajar kada. Jadi sangat luas bahasa yang sangat luas maknanya, kaidahnya sangat banyak. Terkadang bahasa Arab itu kalau pian dia urutannya normal, misalnya contohnya fiil, kata kerja, pelaku dan korban. Itu kan normal. Tapi kalau misalnya korbannya berduhulu, kemudian baru kata kerja atau pelaku, itu menunjukkan pengkhususan. Cuma dipindah saja. Ini berduhulu, ini berdudi, maknanya sudah sudah beda itu dalam bahasa bahasa Arab. Sama seperti khatam dan khatim. Kalau khatim artinya penutup, kalau khatam artinya stempel. Dan di sini khatamin nubuwah, barisnya fathah. Cap atau stempel kenabian. Qala eh, qala al-Qadi al-Baidawi, al-Imam Baidawi mengatakan, khatamun nubuwah asarun baina katifaihi nu'ita bihi fil kutubil mutaqaddimah. Jadi kata Al-Imam al baydawi stempel kenabian itu adalah bekas bekas di antara dua bahu beliau. Jadi ada bekas di sini, tapi di antara dua bahu nanti disebutkan ya, dia bukan berada di tengah-tengah, tapi lebih dekat ke arah kiri, bahu kiri. Bukan di tengah pas di tengah enggak. Di riwayat yang lain letaknya itu ke arah bahu kiri itu adalah bekas di antara dua bahu Nabi nu'ita bihi fil kutubil mutaqaddimah yang disebutkan sifatnya di kitab-kitab terdahulu. Jadi Nabi itu punya stempel sudah disebutkan di kitab-kitab terdahulu entah Injil atau Taurat atau Zabur. Makanya ketika Salman Afarisi mendengar ada seorang nabi, orang Persia kan Paris itu orang Persia ya. Dia datang menghadap Nabi dan dia mencari-cari Stempelnya ada enggak? Nanti hadisnya disebutkan. Itu menunjukkan di kitab terdahulu sudah ada disebutkan bahwasanya datang nabi yang terakhir yang mana dia punya stempel kenabian. Dan orang ahlul kitab itu sudah tahu. Ya, mereka bakalan sudah tahu kan. Makanya kan di Al-Qur'an disebutkan mereka mengenal nabi seperti mereka mengenal anak-anak mereka sangat tahu nabi itu sifatnya bagaimana. Nah, tanda yang paling mereka kenali adalah nabi punya stempel tanda kenabian tadi. Ulun bacakan di sini syarahnya Syekh Abdul Razak. Hadzal babu lahu ta'alluqun bi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyah wa huwa far'un 'anil babil alladhi qablah. Bab ini ada ada keter, ke, keterikatan dengan sifat Nabi secara fisik. Kenapa terikat dengan bab yang sebelumnya? Karena dia menempel di fisik fisik Nabi. Kan yang bab yang pertama tentang fisik Nabi. Kemudian ini adalah masih berkaitan lagi dengan fisik Nabi karena dia menempelnya di di jasad Nabi. Fahwa far'un anil babil ladzi qablah. Maka ini adalah bab cabang dari bab yang sebelumnya. Li'anna min sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah hadzal khatam alladzi ja'alahu Allah subhanahu wa ta'ala baina katifaini. Dikarenakan sesungguhnya dari sifat Nabi secara fisik, secara penciptaan adalah ini stempel yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan di antara dua bahu Nabi. Tinggal Nabi, tinggal nanti ulama itu khilaf. Apakah stempel ini sudah ada sejak Nabi lahir atau setelah Nabi lahir? Nanti disebutkan apakah stempelnya itu ketika dia dibelah dadanya oleh malaikat atau setelah beliau diangkat menjadi nabi. Itu nanti disebutkan di sini. Wa qad ittafaqa ahlul ilmi ala annahu kana alaman wa ayatan ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat para ulama bahwasanya stempel itu adalah tanda dan ayat atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan beliau seorang seorang nabi. Lakinnahum ikhtalafu hal wulida bihi sallallahu alaihi wasallam an am annahu wujida ba'da dzalik. Tapi Para ulama itu berselisih pendapat apakah setempel itu sudah ada sejak beliau lahir atau adanya setelah beliau lahir. Ulama berbeda pendapat. Tapi di sini Syekh Abdul Razak mengatakan wal azhar alladhi tusdiduhu riwayat wal adillah anna hadzal khatam kana ma hadithati syakki allati hasalatin nabi sallallahu alaihi wasallam indama atahu jibril wa syakka wa syaqqa sadrahu wa ghassala qalbah. Tetapi kata beliau, pendapat yang paling nampak, yang paling jelas, yang disandarkan dengan riwayat-riwayat dan dalil-dalil, stempel tersebut adanya setelah peristiwa dada Nabi dibelah. Kata beliau, pendapat yang paling jelas, yang paling nampak, yang bersandarkan dengan riwayat dan dalil, stempel itu adanya setelah peristiwa dada beliau dibelah. Ketika Jibril datang menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan memandikan atau membasuh jantungnya, membasuh jantungnya. Nah, kemudian sifatnya bagaimana? Sifat uh, stempel tadi. Wahadal khatam wa juz'un nati'un wa barizun minal badan bainal katifaini. Stempel ini adalah bagian yang nampak, yang nampak, yang muncul dari badan di antara dua dua bahu. Jadi dia nampak. Mungkin seperti apa ya? Mungkin seperti tato. Kalau tato tadi dihilangkan, nampak mendang seperti itu. Ya. Dan dia bukan tompel ya. Disebutkan ulama dia bukan tompel, tompel hitam enggak atau warnanya hitam atau warnanya hijau enggak. Dia warnanya seperti warna kulit. Dan e, letaknya di antara dua bahu wahwa ilal katifil aisal aqrab. Nah, dan letaknya itu kepada bahu sebelah kiri lebih lebih dekat. Ada yang ulama yang mengatakan lebih dekatnya dengan bahu kiri karena lebih dekat kepada kepada hati atau jantung. Allah alam. Ada yang ulama mengatakan demikian. Wa ya'ti dzikru hajmihi fi riwayat allati saqaha al-musannif rahimahullahu taala bi annahu mithlu hajmi baidatil hamamah wa yushbihul jasad min haitsul laun. jadi sifatnya nanti datang dalam riwayat-riwayat yang akan disebutkan bahwasanya ukurannya itu yang mana disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmizi itu seperti telurnya merpati Mungkin seperti ini ya. Jadi seperti ada yang pernah melihatlah burung merpati itu kita. Dia kecil ya. Kalau ulun buka burung merpati, di riwayat yang lain dia seperti burung salah satu burung, burung hajalah namanya. Ulun buka di Google seperti burung puyuh. Nah, burung puyuh. Jadi mungkin seperti ini ya, halus. Ini gandal pang. Ya, bentuknya enggak enggak besar, cuma seperti telur puyuh dan dia menyerupai jasad dari segi warna. Warnanya seperti warna jasad. Coklat ya. Jasad Nabi. Tidak tidak hitam atau tidak biru enggak atau tidak itu warna yang cacat enggak. Dia seperti warna warna kulit manusia. Nah, nanti juga disebutkan di hadis ini bahwasanya wasaya wasayati anna Salman radhiyallahu taala anhu lamma sami'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa yatlubu hadhil alamah wa yataharraha hatta ra'aha. Ketika Salman itu mendengar bahwasanya ada seorang nabi dan dia tahu ya di kitab di kitab dia itu menerangkan sifat-sifat nabi. Kemudian setelah mendengar adanya nabi, Salman datang kemudian mencari tanda tersebut sampai beliau beliau melihat. Nanti ada riwayatnya. Datang Salman al Farisi kemudian mencari-cari ada enggak khotam tadi yang disebutkan di kitab-kitab terdahulu dan beliau mencarinya sampai sampai ketemu. Salman Al-Farisi. Hadis yang pertama, hadis yang nomor 16 di bab ini. Qala Abu Isa at tirmizi haddatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim bin Ismail Anil Ja'di bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti waji' famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawaddaa fasharibtu min wadu'ihi wa qumtu khalfa dhuhrihi Fanazartu ilal khatam baina katifaihi fa idza huwa mislu zirril hajalah. Kata Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi memberikan hadis kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id syekhnya para ulama kutubus sittah. Kemudian qala beliau mengatakan haddatsana Hatim ibnu Ismail berikan hadis kepada kami Hatim ibn Ismail Hatim bin Ismail Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Al-Muhaddithul Hafidh Abu Ismail seorang ahli hadis, seorang yang bergelar hafidh yang hafal 100 ribu hadis beserta sanatnya Abu Ismail. Anil Ja'di ibni Abdurrahman dari Ja'ad bin Abdurrahman. Nah, Ja'ad bin Abdurrahman ini boleh dibaca dua namanya, boleh Ja'dun, boleh Al-Ju'aidu. Al-Ja'dun dan boleh al-ju'aidu. Itu namanya tasgir. Dalam bahasa Arab namanya tasgir. Contohnya misalnya salim ya. Salim artinya apa? Orang yang selamat kan? Salim. Itu bisa ditasgir menjadi sulaim. Ja'dun, ju'aidun. Salim, sulaim. Artinya selamat. Dan makna tasgir diantara maknanya adalah menunjukkan kecilnya tersebut. Misalnya rojul, itu kan artinya apa rojul? Laki-laki. Kalau ditaskir bisa rujail, rujailun, ja'dun, dun, rojulun, rujailun. Itu maknanya menunjukkan kecil. Maknanya apa? Cebol. Kalau rojul seorang laki-laki, kalau rujailun laki-laki yang cebol. Menunjukkan makna yang kecil. Itu istilahnya adalah tasgir. Dan nama beliau bisa Dija'dun, bisa Ju'aidun. Qala beliau mengatakan, "Sami'tu Sa'iba ibn Yazid Yakul, saya mendengar dari Sa'ib bin Yazid berkata, Sa'ib bin Yazid adalah eh, sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Sa'ib bin Yazid adalah sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah. Kemarin disebutkan sahabat yang sangat terakhir meninggal siapa? Ini kan di Madinah. Abu Tufail. Amir bin Wasilah itu sahabat yang paling terakhir meninggal. Karena ketika dia bertemu Nabi masih kecil. Termasuk urus sahabah, sahabat yang junior. Kalau ini meninggalnya di kota Madinah. Sahabat yang terakhir di kota kota Madinah. Kalau secara umum adalah Abu Tufail, Amir bin Wasilah. Eh, Sa'ib bin Yazid Ibnu Abdilbar Ibnu Abdul Bar mengatakan kana amilan li Umar ala suqil Madinah. Beliau pernah menjadi petugas untuk Umar bin Khattab di pasar kota-kota Madinah. Jadi pernah menjadi petugas, walau alam petugas seperti apa ya? Karena Umar pernah mengatakan di dalam riwayat, beliau mengatakan la tabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din janganlah jualan di pasar kami kecuali dia mengerti dalam urusan agama. Itu wasiat Umar ya ketika orang berdagang bujur-bujur tahu hukumnya seputar perdagangan, muamalah agar jangan jangan tersalah. Kadang eh, yang penting jualan gitu, nah, <laughs> kada tahu hukumnya. Akibatnya kan bisa riba, bisa khianat, ini dan macam-macam. Maka pentingnya setidaknya kita belajar dasar seputar jual beli supaya tahu hukum-hukum tentang jual beli. Nah, dan beliau e, Said tadi petugas ketika di pasar kota Madinah di zaman Umar. Nah, berarti orangnya ngerti masalah masalah agama. Kemudian Yakul beliau mengatakan, "Zahabat bi khalati ilan Nabi sallallahu alaihi wa wasallam faqalat, "Ya Rasulullah, inna bana ukhti waji' famasaha ra'si wa da'ali bil barakah wa tawaddaa fasharibtu min wadu'ihi wa qumtu khalfa dhuhrihi fanadhartu ila al khatam baina katifaihi fa idza huwa mislu zirdil hajalah Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim Kata As-Saib, bibiku pernah menghadap kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kholah itu bibi. Tapi dari dari dari ibu. Dari pihak ibu punya saudari namanya kholah. Tapi kalau ayah punya saudara atau saudari namanya ammun. Itu kalau saudara saudara ayah. Tapi kalau saudari ayah ammatun. Kalau kholun dan kholah paman dan bibi kalau kholun dan khola itu dari pihak pihak ibu. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau kalau kita kan enggak ya, paman ya paman, entah dari ayah, entah dari ibu. Tapi kalau bahasa Arab itu itu beda. Bibiku pernah menghadap kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku. Jadi pergi bersama Saib ini dengan denganku kata si Saib. Faqalat maka bibinya mengatakan, "Inna bana ukhti waji." Sesungguhnya anak saudariku, anak saudariku ini sakit. Sakit. Ibna ukhti maksudnya adalah as-saib. Jadi saib ini dibawa oleh bibinya menuju Nabi, kemudian apa bibinya bertemu Rasul dan mengatakan, "Anak saudari saya ini sakit." Di sini disebutkan nama saudarinya atau nama dari Ibu Said ini Uliyah bin Shuraih. Uliyah bin Shuraih. Fama saharoksi Ali bil barokah. Nah, kemudian Nabi menyapu kepalaku dan mendoakan keberkahan untukku. Nah, luar biasa. Jadi, di zaman Nabi itu sahabat itu enak kalau sakit datang kepada Nabi. Kalau kemarau minta doakan turun hujan insyaallah ya. Kemudian doa. Setelah itu beliau berwudu, Fashari butuh min ihi. Lalu aku meminum dari sisa air wudu Nabi. Insya Allah ya. Nah, ini juga penting dalam bahasa Arab. Wadu di sini wadu ya bukan wudu. Kalau wudu itu pekerjaannya, pekerjaan berwudu. Tapi kalau wadu wawunya fathah artinya air bekas wudu itu beda harakatnya maknanya berbeda. Saya berwudu, nah, berarti dia melakukan pekerjaan wudu. Tapi kalau wadu, wawunya fathah itu adalah air bekas wudu. Wa qumtu khalfa dhahrihi dan saya berdiri kemudian aku berdiri di belakang Nabi. Nabi berwudu, saya minum bekasnya, kemudian saya berdiri di belakang beliau tu ilal khotam baina katifaihi lalu saya pun melihat sebuah tanda khotam stempel di antara kedua pundaknya. Kedua pundaknya fa idza huwa mislu zirril hajalah. Ternyata khotam tadi, stempel tadi seperti telur burung merpati. Bentuknya ya, bentuknya tidak besar tapi tapi kecil. Kemudian kita baca Sarahnya dari Syekh Abdul Razak. Ya Rasulullah, inna bena ukhti wajin. Jadi bibinya tadi ulang-ulang bibinya pergi bersama Said menemui Nabi. Wahai Rasulullah kata bibinya, anak perempuan anak saudari saya sakit. Sakit di sini dalam riwayat yang lain di Sahih Bukhari, sakitnya sakit kaki. Sakit yang ada di di kaki. Allah alam apa keseleo apa ya, apa kurang tahu ya. Intinya adalah sakit di di kaki. Bisa kena duri, kena paku, <laughs> macam-macam. Di yang lain ulun bacakan. Kana yashtaki rijlahu kama sabata fi ghairi hadzal tariq. Kata Ibnu Hajar di Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, jadi e, si Sa'ib ini mengeluhkan sakit yang ada di kakinya sebagaimana riwayat yang sabit, yang valid dari selain jalur ini. Menunjukkan sakitnya ada di di kaki. Nah, kemudian fama saharosi, maka Nabi mengusap kepalaku. Jadi di sini ada faidah ya. Bahwasanya Nabi itu sering mengusap kepala anak kecil apalagi itu anak anak yatim. Itu menunjukkan di sini disebutkan at-talabbuh bihi, sikap lemah lembut kepada anak kecil. Masya Allah. Jadi bagus ya kalau kita ada anak kecil usap kepalanya, apalagi itu anak anak yatim. Dan juga ada riwayat apa keutamaan orang yang mengusap rambut anak yatim? Ini khusus untuk anak yatim. Riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Hajar yang dihasankan oleh beliau dari Abu Hurairah anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi faqala at'imil miskin wamsah ra'sal yatim dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Ibnu Hajar ada seseorang yang dia mengeluhkan kepada Nabi kerasnya hati hatinya keras kalau hati keras kan susah apa susah menerima kebenaran Terkadang kalau ini hati malah balik bermacam-macam. Tanda keras, keras hati. Apa tips dari Nabi? At'imil miskin, kasih makan orang miskin dan usap kepala anak yatim. Ya, jadi kadang kita dengan kita suka mengucap ah, mengucap mengusap kepala anak yatim dan memberi makan miskin itu menimbulkan sifat kasihan kepada mereka sehingga hati kita hati kita lembut ini anak yatim, abahnya sudah meninggal. Ini orang miskin dikasih. Kadang kita ya, misalnya ah, maaf, kita misalnya mentraktir orang-orang yang ekonominya misalnya biasa aja. Kita kadang merasa dia itu sangat bahagia ketika ditraktir misalnya. Dan itu membuat kita merasa kasihan dengan dengan dia Masya Allah. Saya sudah sering makan yang enak, dia cuma mungkin sekali atau dua kali saja. Itu menimbulkan sifat sifat lembut di hati di hati kita ketika kita merasa kasihan dengan dia. Ini tips untuk mengobati hati yang yang keras. Suka memberi suka memberi makan kepada orang miskin dan mengusap kepala kepala anak yatim. Dan juga kama anna wab al yadi alal marid fihi satu lahu. Sebagaimana bahwa meletakkan tangan ke atas kepala orang sakit ini untuk melunakkan hatinya. Jadi disuruh juga kalau ada orang yang sakit diusap kepalanya ya, untuk menunjukkan uh, apa untuk menunjukkan kita peduli dengan dengan dia. Tapi melihat juga bang, yang garing bupati ngali <laughs> ya dilihat juga lah orangnya. Kemudian, jadi ini faidah uh, apa seputar meletakkan tangan di kepala di kepala anak anak yatim atau anak secara umum atau orang sakit ya dan juga wa ihsasun bi ba'di ma yu'anihi min hararatil jismi wa khafaqanil qalbi wa nahwi Dan juga faedah untuk meletakkan tangan di atas kepala tadi untuk merasakan sebagian uh, penyakit yang ditimpa si sakit tadi berupa panas badannya dan berdebar jantungnya. Jadi kenapa kita taruh kepala kita di sini? Supaya kita tahu ini sakit apa enggak. Kan seperti itu orang sakit panas maka di, disentuh disentuh kepalanya. Kemudian di sini Nabi di sini Said mengatakan wada Ali bil barokah dan Nabi mendoakan keberkahan untukku. Masya Allah ya. Nanti disebutkan setelah didoakan Nabi meminum air wudhunya apa yang terjadi dengan Said. Nanti disebutkan dalam riwayat yang lain. Barokah artinya husulul khairi wa uhu wa ziyadatuhu. Yang namanya barokah adalah mendapatkan kebaikan, berkembang dan bertambah. Itu barokah. Misalnya pian punya duit 100 ribu contoh lah. Pian sedekahkan 10 ribu aja. Kemudian ternyata Allah kasihkan lebih. Itu namanya barokah, bertambah dan berkembang. Pian berdagang misalnya modalnya kecil tapi pian berdagangnya Masya Allah Ikhlas, jujur dan macam-macam Tidak bohong dengan orang Kemudian Allah tambah bisnis pian Berkembang itu namanya bisnis pian barokah Nah, ulun bacakan di uh, riwayat yang lain Setelah Saib ini mendapatkan doa Nabi Kemudian diusap kepalanya Kemudian mendapatkan air minum sisa Nabi Waqad ajaballahu du'aan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bil barakah. Fa fi ba'd riwayatil hadis fi sahih al-Bukhari anil ju, anil Ju'aid bin Abdurrahman annahu qala ra'aitu Sa'iba ibn Yazid ibn Arba'in wa Tis'in jaldan mu'tadilan faqala qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Inna khalati dhahabat bi ilaihi faqalat ya Rasulullah inna bana ukhti syakin fad'ullaha qala fada'adi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sungguh Allah mengijabah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Said dengan keberkahan. Di sebagian riwayat-riwayat hadis di Sahih Bukhari dari Ju'aid ibni Abdurrahman, beliau mengatakan, "Saya melihat Said bin Yazid dalam usia 94 tahun. Umurnya panjang 94 tahun. Jaldan mu'tadilan. Gimana gimana keadaannya? Dia kekar dan tegap. Kekar dan padahal umurnya 94 tahun. Masih sigar aja orang tuh berjalan kada bung, awak oh, kada bungkuk nih sebutkan nanti. Dia tidak tidak bungkuk, tegap dan masih kekar. Faqala maka Saif mengatakan qad alimtu ma mutti'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada nikmat yang aku rasak. Sungguh saya mengetahui tidak ada nikmat yang aku rasakan dalam pendengaranku dan penglihatanku. Jadi pendengaran dan penglihatannya masih masih normal walaupun usianya 94 tahun illa kecuali dengan sebab doanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nabi doakan umurnya panjang, masih kekar, masih tegap, mata dan telinganya masih masih normal dengan doa dengan doa Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Inna khalati dhabat bi ilaihi dulu nah, bibiku pergi bersamaku menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam maka bibiku mengatakan wahai Rasulullah anak saudari anak saudariku ini mengeluhkan sakit sakitnya di di kaki maka doakanlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bibinya minta doakan kepada kepada Nabi ini contoh jenis tawasul yang yang dibolehkan. Tawasul meminta doa kepada orang yang soleh Qala fada ali maka Rasul pun mendoakan kepadaku. Fajawaza umrahu at-tis'in wa la yazalu jismuhu mutamasikan qawiyan mu'tadilan. Falaysa fihi hudabah aw awin hina. Maka umurnya pun melewati 90 tahun. Kan kita tahu ya, batas standar umur umat Nabi berapa? Antara 60 sampai 70 kalau ulun sudah 29 berarti 31 tahun lagi sudah standarnya. Itu kalau panjang umur ya. Kalau kadang ya Pak. Sedikit ya. Jadi umur itu sedikit. Umur sedikit, perjalanan nanti sangat sangat panjang ketika di akhirat sangat panjang pak. Yang kita siapkan ya amal. Selain itu enggak ada. Nauzubillah. Semoga umur kita ini berkah ya. Berkah amin ya rabbal alamin maka umurnya melewati 90 tahun dan tubuhnya masih kokoh, kuat dan tegap. Tidak ada bungkuk. Jadi badan beliau nggak bungkuk kan kalau sudah 90 tahun kai-kai itu kan bungkuk ya. Tapi beliau tidak tidak bungkuk dan masih tegap. Dan dia juga menikmati pandangan dan telinganya. Artinya matanya tidak kabur seperti kebanyakan kai-kai atau telinganya bahkan bisa bisa tuli, susah dengar karena sudah dimakan usia. Kalau sudah dimakan usia umur tua itu semua semuanya itu kan kadang kadang susah penglihatan sudah kabur, telinga sudah susah dengar, badan sudah sering sakit-sakitan, sedikit aja kuyuhan dan macam-macam. Itu dengan disebabkan tua, ya, disebabkan tua. Kemudian di sini watawat doa betul min wadu wadu'ihi dan Nabi berwudu, maka saya minum air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Wa hadha an-naw' min at-tabarruk, at-tabarruk bi riqihi wa sya'rihi wa fadli wudu'ihi haqqun dallat 'alaihi dalail. Dan jenis tabarruk ini karena saib sahabat ini mencari barokah dengan mengambil sisa air Nabi. Mengambil berkah dengan cara seperti ini, seperti contohnya mengambil berkah dengan air liur Nabi, rambut Nabi, kemudian sisa air wudhu Nabi, itu benar yang dalil-dalil sangat banyak menunjukkan hal tersebut. Sangat banyak ya. Jadi zat Nabi itu diambil, diambil barokah oleh para sahabat. Sangat banyak. Coba ulun, e, ada tiga hadis yang ulun, ulun tulis. Contohnya misalnya mengambil berkah dengan Eh, nakhomah. Nakhomah itu dahak, dahak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, beliau mengatakan, "An ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallah ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajhahu wa jildahu." Jadi, Kata Urwah bin Mas'ud, tidaklah Nabi itu mengeluarkan dahak kecuali itu jatuh di telapak salah seorang sahabat. Jadi tanahnya langsung. Setelah itu apa? Fadallaka biha wajhahu wajildahu. Menggosok sahabat tadi, dahak Nabi tadi ke wajah dan kulitnya. Karena apa yang ada di diri Nabi adalah keberkahan ya keber keberkahan contoh satu contoh yang lain dengan rambut Nabi hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hallaq yahliquhu wa atafa ashabuhu fama yuriduna an taqa'a illa fi yadi rajulin. Jadi kata Anas bin Malik, Sungguh saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tukang cukur sedang mencukurnya. Ini ketika Nabi selesai haji. Jadi Nabi mencukur rambut Nabi. Kata Anas, ketika Nabi mencukur dan tukang cukur mencukur rambut Nabi, sahabatnya ini mengelilingi Nabi, dikelilingi Nabi. Maka mereka tidak menginginkan satu rambut pun jatuh kecuali di tangan salah seorang sahabat jadi kalau ada yang gugur langsung di ditanai, diambil. Jadi kita tidak menafikan ini ya. Sahabat itu mereka banyak dalam riwayat mengambil keberkahan dengan tubuh Nabi, rambut atau yang menempel dengan Nabi seperti baju misalnya. Tapi nanti ada catatan. Kemudian contoh yang lain, para sahabat mengambil keberkahan kepada zat Rasul. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari Jabir An Jabir ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawaddaa wa sabba alayya min waduhi tu Kata Anas, eh, kata Jabir bin Abdullah, datang kepadaku Rasul sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Nah, jadi Nabi itu suka menjenguk sahabatnya yang yang sakit ya. Dan saya ketika itu sakit sakit yang membuat saya tidak tidak sadar. Mungkin ini garingnya banget ya. Sehingga ketika sakit itu beliau tidak tidak sadar atau pingsan. Kemudian Nabi berdoa, eh, Nabi berwudu dan menumpahkan air sisa wudunya kepadaku. Maka saya pun siuman atau atau sadar. Ini keberkahan yang ada di air bekas wudu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain lagi, di hadis yang sama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Al-Miswar dan yang lainnya, "Idza an Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala ihi Apabila Nabi itu berwudu, sahabat ini hampir berkelahi untuk mendapatkan air sisa sisa Nabi. <laughs> Insyaallah ya para para sahabat. Makanya para sahabat itu ketika dia duduk bersama Nabi, mereka menikmati lafaz yang dikeluarkan oleh oleh Nabi. Mereka menikmati. Karena apa yang dikeluarkan Nabi itu adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Jadi para sahabat itu menikmati lafaz wajah Nabi dan macam-macam ketika mereka duduk bersama Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian eh, nah coba kata Syekh Wajahat nususun tun tashhadulah wakana kana sahabah Allah anhum yaf'aluna dan banyak lagi nas-nas yang datang yang menguatkan hal demikian bertabaruk dengan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahwa bittifaqi ahli al-basirah bissunnatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min isihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini atau dia, maksudnya dia bertabaruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesepakatan ulama-ulama yang sangat mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa dikias kepada orang orang lain kata Syekh Abdul Razak nggak bisa ya karena orang lain kan nggak dijamin masuk surga tidak diampuni dosanya dan macam-macam maka tidak dikiaskan kepada selain selain buktinya ketika Nabi meninggal apakah kita pernah melihat atau mendengar riwayat ketika Abu Bakar berwudu sahabat lain mengambil Enggak kan? Umar berwudu apakah ada? Pernah kita mendengar riwayat bahwasanya para sahabat lain bertabaruk dengan sisa wudu Umar? Maka tidak. Ini menunjukkan itu ada kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja. Fala yutabarraku biri ki ahadin ghairihi maka tidak boleh bertabaruk dengan air liru seseorang selain selain Nabi dan juga tidak rambutnya, tidak juga keringatnya dan juga tidak lebihan sisa air wudu selain selain Nabi. Maka tidak boleh selain selain Nabi. Bal huwa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali bahkan ada kitab yang khusus menjelaskan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya masalah tabarruk bizat. Di antaranya Nabi boleh menikah lebih dari empat Nabi menikah tanpa mahar. Itu termasuk kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada satu kitabnya. Ada ulun punya. Kemudian Said mengatakan, "Wa qumtu khalfazohri Dan saya berdiri di belakang punggung Nabi. Nah, berdirinya Said ini ada dua kemungkinan. Apakah dia memang sudah tahu pernah mendengar bahwasanya Nabi itu ada tanda sehingga dia berdiri untuk melihatnya atau cuma sekedar kebetulan saja dia berdiri kemudian terlihat tanda Nabi. Fa nazartu ilal khatam baina katifaihi, maka saya pun melihat kepada stempel yang berada di tengah berada di antara dua dua pundak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, penjelasan ini bukan untuk menentukan pastinya, tidak. Di antara dua pundak, tapi untuk pendekatan saja. Dalam riwayat yang lain itu ke arah sebelah bahu bahu kiri. Faiza huwa mislu ziril hajarah dan ternyata bentuk khatam tadi seperti telur burung. Di sini apa? Hajalah. Ya burung, burung merpati. Tidak, tidak terlalu besar. Ya. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan uh, seperti baydul hamamah, baydul hamamah burung merpati juga. Kalau ulun buka al-hajalah itu beda dengan hamamah ya. Burung uh, ulun kurang tahu burung apa. Tadi ulun cari ada. Kalau hajalah itu seperti kalau di Indonesia seperti burung puyuh, burung puyuh. Ini hajalah. Nah, seperti ini. Nah ini hajalah namanya. nah Seperti ini burung hajalah ya. Di Arab. <laughs> ini hajalah namanya. Burung. Pernahlah kalian melihat burung seperti ini? Mulai ada di Indonesia. Ini hajalah namanya. Burung burung hajalah. Telurnya, telurnya, hmm, nah seperti ini. Coba lihat, kan yang yang besar ini telur ayam, yang kecil itu namanya telur burung hajalah tadi, kecil. Kayak puyuh ya, kecil. Ini hajalah. Dalam riwayat yang lain, <clears throat> sahabat e, mengatakan seperti burung hamama burung merpati. Merpati tahu pian, nah ini merpati. Telurnya seperti seperti kecil ya, seperti telur burung burung puyuh. Dalam riwayat riwayat yang lain. Nah mungkin ini yang bisa ulun e, sampaikan insyaallah kita masih seputar stempel Nabi Muhammad SAW masih banyak. Yang mana dengan kita melihat atau mengupas hadis-hadis seputar Nabi kita Muhammad SAW membuat kita semakin cinta. Kalau semakin cinta berarti semakin mengikuti sunnah Rasul SAW. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته